Baik ya, bismillah. Sekarang kita masuk yang berikutnya al khobaru Khabar itu ar-ruknu asani adalah rukun yang kedua Al-Ladhi tatimmu bihi al-faidatu ma'al mubtada yang bersamanya nanti dengannya nanti yaitu dengan khobar tatimmu al faidah maka akan sempurna sebuah faedah ma'al mubtada ketika bersama dengan mubtada. Jadi ingat khobar itu adalah rukun yang kedua. Rukun pertama itu mubtadanya. Paham? Rukun kedua itu khobar. Maksudnya apa? Antara mubtada dan khobar ini kedua-duanya adalah rukun untuk sempurnanya sebuah kalam. Jadi harus ada rukun yang pertama mubtada sehingga khobar nanti juga bisa difahami dan harus ada khobar sehingga mubtada pun bisa difahami dengan baik. Makanya dikatakan ar-ruknu asani dia itu rukun yang kedua. Rukun yang pertamanya apa? Rukun yang pertama itu adalah mubtada. Rukun yang keduanya adalah khobar. Yang dengannya ini nanti tatimu al-faidatu ma'al mubtada. Faedah itu bisa sempurna dengannya bersama mubtada. Maksudnya apa? Makna mubtada itu bisa difahami dengan baik, bisa difahami dengan sempurna ketika adanya khobar. Paham? Kalau di dalam kita mausu'ah disebutkan wabidunihi tusbihu al tunaki naqisatan. Dan kalau tidak ada khobar, maka jumlah itu menjadi kurang. Tidak bisa difahami dengan baik. Tanpa khobar, mubtada tidak bisa difahami dengan sempurna. Seperti kalau kita lihat ya, al-amiru, seorang amir, seorang pemimpin itu. Nah, kalau cuman itu saja, nggak ada khobarnya, maka al-amiru di situ tidak bisa dipahami dengan baik. Apa yang diinginkan itu nggak tahu kita. Kenapa dengan pemimpin itu? Itu nggak diketahui maksudnya. Ya. Paham ini? Jadi mubtada eh, khobar itu adalah rukun yang kedua yang dengannya nanti itu terhasilkan sebuah faedah yang sempurna bersama mubtada. Maksudnya apa? Makna kandungan dalam mubtada itu sempurna kalau ada khobarnya. Dan kalau tidak ada khobar, maka makna mubtada itu tidak bisa difahami dengan baik. Atau makna mubtada itu tidak sempurna. Kalau tidak ada khobar. Contohnya, Al-Amiru Adilun. Pemimpin itu adalah seorang yang adil. Adilun. Ya. Al-amiru adilun. Pemimpin itu adalah seorang yang adil. Al-amiru mubtada'un marfu'un. Al-amiru di sini adalah mubtada yang dibaca rofa. Adilun itu khobarun marfu adalah khobar yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi ad dommah Dan tanda rofaknya itu dengan menggunakan dommah. Jelas? Makna mubtada al-amir itu menjadi sempurna. Difahami dengan baik ketika adanya adil. Namun kalau kita buang adil, kita hanya mengatakan al-amiru, maka kata ini, mubtada ini, itu tidak bisa difahami dengan baik. Jadi ingat, dikatakan rukun yang kedua, karena rukun yang pertamanya itu adalah mubtada. Dan dengan rukun yang kedua ini, sempurna makna mubtada dapat difahami dengan baik. Tidak ada rukun yang kedua, maka rukun yang pertama yaitu mubtada tidak bisa kita fahami dengan baik. Wa mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluqi husnul khuluqi kebaikan itu adalah akhlak yang baik maksudnya berbuat baik, memiliki sifat untuk berbuat baik, itu husnul khuluk. Itu termasuk dari akhlak yang baik yang dimiliki seseorang. Ya, salah satu tanda bahwasanya kita itu memiliki akhlak yang baik adalah kita mau melakukan albirru, mau melakukan kebaikan. Itu tandanya itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya Sahih riwayat Bukhari Albirru husnul khuluki. Melakukan kebaikan itu termasuk dari akhlak yang baik. Albirru mubtada'un marfu'un. Albirru adalah mubtada yang dibaca rofa. Husnu khobarul mubtad khobarun marfu'un. Dia adalah khobar yang dibaca rofa wa alamatu rofihi ad-dhamma dan tanda rofaknya itu adalah menggunakan dhamma jelas karena dia adalah isi mufrad. Ya. Adapun al-khuluqi adalah mudhafun ilaih. Paham? Ini penjelasan tentang mubtada. Dan ingat ya, dengan adanya mubtada khobar, maka terhasilkanlah yang namanya jumlah ismiyah. Jadi kalau disebutkan ini jumlah ismiyah, maka kalian harus langsung menggambarkan berarti di situ di dalamnya ada susunan dari mubtada dan khobar. Ya. Susunan mubtada khobar ini adalah susunan yang terkumpul di dalamnya jumlah ismiyah. Jadi kalau dikatakan ini adalah jumlah ismiyah, berarti yang perlu kalian fahami di situ berarti ada mubtada dan ada khobar. Kalau dikatakan jumlah fi'liyah, berarti di situ ada fi'il dan ada fa'il. Paham? Sehingga jangan pernah diiltibaskan, jangan pernah dibuat samar. Oh ini jumlah ismiyah, tapi buatkan PR jumlah ismiyah, tapi yang dibuat fi'il dan fa'il. Itu salah. Karena jumlah ismiyah itu hanya tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian suarul khobar, bentuk-bentuk khobar. Yang pertama al-khobaru al-mufradu. Khobar itu berbentuk isim mufrad. Ya, khobar itu berbentuk isi mufrad. Namun ingat ya, mufrad yang diinginkan di sini ini bukan mufrad dalam sisi jumlah. Jangan dipahami yang namanya khobar mufrad itu yaitu khobar yang bilangannya satu, bukan itu. Ya, khobar yang mufrad itu apa? Ma laisa jumlatan adalah khobar yang tidak berbentuk jumlah. Mau jumlah fi'liyah atau mau jumlah ismiyah. Karena kalau kita berbicara jumlah, itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, di sini khobar bukan berbentuk jumlah ismiyah dan juga bukan berbentuk jumlah fi'liyah. Wala syibha jumlatin dan juga tidak berbentuk syibhul jumlah. Bukan tersusun dari zorof ataupun jer dan majerur ay yakunu isman dia itu selalu berbentuk isim bukan berbentuk jumlah baik isim ini dari sisi bilangan mufrad atau baik isim ini dari sisi bilangan musanna atau baik isim ini dari sisi bilangan jama, dia tetap dinamakan khobar mufrad paham kan dia tetap dinamakan khobar mufrad khobar yang baik dia itu berbentuk bilangan satu, bilangan dua, atau bilangan jama, itu tetap dinamakan khobar mufrad. Jadi ingat, yang namanya khobar mufrad itu bukan berkaitan dengan jumlah. Eh, bukan berkaitan dengan bilangannya. Ya, tapi berkaitan bahwasanya dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, dan bukan syibhul jumlah. Difahami? Seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fima yarwihi an Robbil Izzah" dari apa-apa yang beliau riwayatkan dari Robnya yang maha mulia, al izzatu izari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya uridai. Dan kesombongan itu adalah selendangku. Al-izzatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-izza di sini adalah mubtada yang dibaca rofa dan tanda rafa'nya dengan domma. Izari itu khobarun marfu. Izari itu adalah khobar yang dibaca rofa. wa maturof ihi ad-dhamma al-muqaddara. Dan tanda rafa'nya itu dengan dhamma muqaddar. Al-kibriya'u mubtada'un marfu'un wa maturof ihi ad-dhamma. Sama juga ridai khobarun marfu'un wala alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Fakullun min izari ridai khabarun mufradun lil mubtada'i allazi qablahu. Maka setiap dari itu dari izari sama ridai adalah khabar yang marfu, khabar yang mufrad untuk mubtada allazi qablahu yang terletak sebelum kedua keduanya. Wa mislu al-walidani naimani dua orang tua itu naimani, keduanya itu tidur. Ya, walidani di sini lafad kalau dikatakan dengan dua lafad ini, ingat itu berarti yang diinginkan itu bukan dua bapak ya, tapi ayah dan ibu. Seperti komaroini, komaroni, dua bulan. Itu bukan bulan dua, dua bulan, bulan cuma satu. Tapi yang diinginkan di situ adalah matahari dan bulan. Paham? Nah, di sini al-walidani di situ maksudnya kalau kita terjemahkan yang secara bebasnya dua orang tua, maksudnya ayah dan ibu naimani, keduanya itu tidur. Al-walidani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i al-alifu li'annahu musannan. Naimani khabarun marfu'un wa alamatu rafi'ihi al-alifu li'annahu musannan. Lihat ya. Di sini musanna. Ya, khabarnya naimani berbentuk isim musanna. Dinamakan dengan dia berbentuk musanna pun tetap dinamakan dengan khabar mufrad. Paham ini? Jadi untuk bab ini khabar mufrad itu adalah khabar yang dia itu berbentuk ya yang dia itu tidak berbentuk jumlah dan juga tidak berbentuk syibhul syibhul jumlah bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. atau kalau dalam bahasa lainnya, pembahasan lainnya. Jadi maksudnya nanti kalau dilihat di buku-buku yang lain, gaya bahasanya berbeda itu nggak masalah ya. Kalau dalam buku lain disebutkan khobar yang pertama itu berbentuk ismu zohir. Khobar berbentuk isim zohir. Di dalamnya nanti ada isim mu'rob seperti Al-mudarrisu hadirun. Atau nanti ismul mabni. Ini kalau dalam bahasanya yang lain ya, dia berbentuk isim zahir. Padahal sebenarnya intinya sama dengan yang tadi ya. ya. Dikatakan isim mufrad, ya semuanya zahir juga. Ya, isim zahir itu nanti pecahannya ada namanya isim mu'rab. Isim yang harokatnya bisa berubah-ubah seperti al-mudarrisu hadirun. Hadirun ini isim mu'rab. Bagian dari isim zahir karena terlihat. Ya, isim zahir itu adalah isim yang bisa terlihat. Atau yang kedua, dia berbentuk ismul mabni, berbentuk isim mabni. Seperti ulaika humul muflihun. Di sini hum di sini sebagian para ulama nuhat menganggapnya sebagai khobar. Kalau kita sebenarnya kita i'rab di sini khobarnya berbentuk jumlah ismiyah ya. Hum sebagai mubtada, al-muflihun sebagai khobar. Jumlah ismiyah ini sebagai khobar untuk ulaika. Paham? Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang jadi khobar itu adalah hum. dan beralasan dia adalah isim mabni. Wa illa, yang jelasnya, khobar itu bisa berbentuk isim mabni. Mau mabni atau mau mu'rob, kedua-duanya zohir. Apa maksudnya zohir? Terlihat dalam sebuah kalimat. Al-mudarrisu hadirun, hadirun zohir, terlihat. Ulaika humul muflihun. Hum juga terlihat. Paham ini? Karena sebagian kitab, kitab-kitab Nahu yang lain, mereka memakai bahasa ini. Khobar itu berbentuk isim zo, zohir. Paham? Atau kalau bahasa kita dalam kitab mulakos yang kita pakai ini, khobar itu berbentuk isim mufrad. Maksudnya mufrad apa? Bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Bagaimana kalau jumlahnya lebih daripada satu? Tetap mufrad. Jumlahnya satu, jumlahnya dua, eh, eh, khobarnya satu, khobarnya dua, atau khobarnya jama, tetap dinamakan khobar berbentuk muf, mufrad. Terus yang selanjutnya, al-khobaru al jumlah tuh, khobar berbentuk jumlah. Irobnya nanti ini irob jumlah ya. Ingat kalau dikatakan jumlah berarti irobnya adalah irob jumlah. Ya, fi mahalli raf'in khabarun. Paham? Berbeda dengan ketika dia berbentuk <clears throat> mufrad. Ya, alwalidani walidani naimani misalkan. Naimani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niabatan anid dhammati li'annahu ismul musanna. Itu enggak memakai fi mahalli namun kalau dia sudah berbentuk jumlah, mau jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah, maka i'robnya nanti i'rob jumlah. Wal jumlah tu al ismiyatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli rofin khobarun. Apa? Sekarang lihat al jumlah tun jumlatun ismiyatun atau jumlah jumlatu ismiyatin. khobar berbentuk jumlah ismiyah. Mislu contohnya atau libu kita buhu jadi idun. Pelajar itu buku dia baru. Pelajar itu bukunya baru. Ya. Atau libu kita buhu jadi idun. Jadi bukan pelajarnya yang pelajar baru. Bukunya yang baru. Ya. Atau libu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu jelas li'annahu ismul mufradi kita Kitabuhu mubtada'un sanin marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu wa dhamirul ghaibi al-ha'u fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wa hadha ad-dhamiru rabitun wa mutabiqun bainal jumlatil khabari wal mubtada'i al-awwali. Sekarang perhatikan ya, ini sebenarnya sudah sering kita sebutkan. Mubta kitabuhu mubtada'un sanin, dikatakan mubtada yang kedua. Paham nih? Bukan berarti mubtadanya dua kali, bukan. Maksudnya ini mubtada yang kedua setelah mubtada yang pertama gitu. Ya. Dia adalah mubtada yang kedua. Ya. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya itu dengan doma Jelas karena dia kitabun isi muf mufrad. Wa dhamirul ghaib dan domir ghaib dan di situ dikatakan domir goib ya karena dari domir huwa humahum hum hiya humahunna itu namanya domir gaib. Kalau mukhatab nanti dari anta antuma sampai antunna. Kalau mutakalim dari ana nahnu. Nah, di sini dikatakan domir gaib al-ha'u. Wa buhu, di situ ada domir gaib. Takdirnya huwa. Ya, domir jar mutasil ya, takdirnya huwa. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, itu jelas. Wa hadzal dhamiru dan domir ini robi'tun itu adalah pengikat dan sudah jelas ya, sudah sering kita sebutkan. Setiap jumlah yang mau menjadi khobar itu harus punya robit yang kembali ke mubtada. Paham? Robitun. Dia itu harus rob, dia itu adalah pengikat. Wa mutabikun. Dan dia pun mencocoki. Bainal jumlatil khobari. Antara jumlah khobar. Wal mubtada'i al awal. Dan mubtada yang pertama. Paham maksudnya? Sudah kita sebutkan seringnya ya. Setiap khobar yang berbentuk jumlah. Dia itu harus memiliki robit. Robit itu harus mencocoki mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus domir goib yang mufrad. Kalau mubtadanya musanna, domirnya pun harus domir musan musanna. Nah, karena di sini at itu adalah berbentuk mufrad, maka domir robitnya pun adalah robit yang mufrad, yaitu huwa mufrad untuk laki-laki atau libu muzakar maka domirnya adalah goib yang untuk muzak muzakkar. Ya. Mutabikun dia itu mencocoki bainal jumlatil khobari antara jumlah khobar yaitu kitabuhu jadidun itu namanya jumlah khobariyah. Wa wal mubtada'i al awal dan mubtada yang pertama yaitu atau at-talib. Jelas? Itu harus ada robit antara jumlah khobariyah dan antara mubtada yang pertama. Dan domir itu, robit itu harus mencocoki mubtada dalam sisi bilangan dan dalam sisi jenis. Karena at adalah mufrad, maka memakai domir huwa. Karena at adalah muzakar, juga memakai domir huwa. Sama-sama. Jenisnya sama, sama-sama muzakar. Bilangannya sama, sama-sama muf mufrad. Difahami kan? Kemudian jadi dun, khobarul mubtada isani. Dia itu adalah khobar untuk mubtada yang kedua. Bukan khobar mubtada yang pertama. Ya. Khobar mubtada yang kedua. Yaitu khobarnya kitabu. Bukan khobarnya tolib. Ya. jadi dun di sini khobar tapi miliknya kitabun. Ya. Marfu'un wala alamatu raf'i ad-dhamma wal jumlatu al-ismiyatu kitabuhu jadidun fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i al-awwal at-talib. Dan jumlah ismiya kitabuhu jadidun ini fi mahalli raf'in ya khabarun lil mubtada'i al-awwal sebagai khabar untuk mubtada yang perta pertama. Dan ini sudah sangat ma'ruf. Sudah kita ketahui bersama kalau khabar berbentuk jumlah ismiyah maka syaratnya harus punya robit, harus ada domir yang kembali ke belakang. Yang kedua, robit itu harus mencocoki mubtada. Yang ketiga, jumlah ismiya ini yang tersusun dari mubtada khobar itu i'rabnya menggunakan fi mahalli. Jangan ditanya mana khobarnya at-talib, khobarnya adalah kitabuhu jadidun. Salah. Ya, khobarnya itu berbentuk jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobarun. Harus i'rabnya menggunakan fi mahal fi mahalli. Menduduki kedudukan rofa sebagai khobar. Kalau kedudukannya sebenarnya satu persatu, bukan sebagai khobar. Kitabu mubtada, hu domir jar mutasil mudofun ilai, dun sebagai khobarnya kitabu. Bukan khobarnya at-tolib. Namun jumlah jadi jadidun, jumlah ini itu sebagai khobarnya at-tahlib fi mahalli raf'in. Kemudian yang selanjutnya, wa mislu sodiki khottuhu hasanun. Sahabatku khottuhu hasanun. Tulisannya itu khotnya itu indah. Ya, atau bagus. Ya, sodiki khotuhu hasanun. Sahabatku ya, itu khotnya sangat indah. Mungkin karena dia pernah belajar khot dulu ya, sehingga tulisannya sangat indah, sangat bagus. Ha, sama ya, khotuhu hasanun fi mahalli raf'in khobarun. Ya, menduduki kedudukan rafa sebagai khobar. Robitnya domir goib huwa. Kembali ke sodiki. Sodiki itu mufrad. Ya, Sodiki di situ sebagai mubtada, tanda rofaknya dengan doma muqaddar alama qabla ya'il mutakallim mana amin zuriha al munasabah. Ya, mencegah dari menampakkannya itu adalah al munasabah. Dan munasabah ya mutakallim yang paling mencocoki harokatnya itu hanya kasro ya bukan harokat yang lain bukan doma bukan dengan fathah tapi kasro karena itulah harokat yang paling cocok dengan apa ya mutakallim